Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaid. Disebutkan situ barakallahu kalafikum halaman 197 wa qawluhu walzam tariqat tariqatan nabiyil mustafa dan nam ikutilah jalannya nabi al mustafa adilatu dzalika katsiratun minha qawlu ta'ala dalil mengenai hal tersebut banyak sekali di antaranya adalah Firman Allah Subhanahu wa taala Barakallahu fiikum kita menyebutkan dalil mengenai wajibnya mengikuti jalannya Nabi Al-Mustafa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau min hadi antaranya adalah qaulu ta'ala firman Allah taala wa Allah wa atii'ur rasul dan taatilah Allah serta taatilah Rasul perintah di sini ingat-ingat al-asl fil amr ya dulu al wujub Hukum asal suatu perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut untuk dilaksanakan. Wa minha qawlu ta'ala di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, "Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah para pemimpin di antara kalian." <clears throat> Wa minha qawlu ta'ala, di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, "Qul In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala maka ikutilah aku. Niscaya apa? Allah taala akan mencintai kalian. Wa minha qaulullah ta'ala di antaranya juga adalah firman Allah taala, "Fa'aminu billahi wa rasulih an ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya yaitu an-nabi al-ummi. Al-ummi itu maknanya bukan ibu, tapi apa? Al-ummi itu al-ummi itu adalah alladzi la yaktub wa la yaqra'u al-maktub. Dihafal itu. Al-ummi itu adalah orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Itu namanya al-ummi, istilahnya ummi. Nah, barakallahu fikum. Jadi al-ummiyun itu adalah kaum atau sekelompok orang yang mereka tidak bisa membaca tidak bisa menulis. Itu namanya ummi istilahnya. Karena Rasulullah awal mulanya tidak bisa baca. Ya kan? Ketika awal kali turun wahyu aja, siapa yang ngajarin baca? Malaikat Jibril alaihissalam. Ikra kemudian mengatakan ma'ana biqari. Ikra ma'ana biqari sampai tiga kali menunjukkan bahwasanya awal mulanya beliau tidak bisa membaca. Naam, itu mana ummi alladzi la yaktub wa la yaqra'u al-maktub. Itu orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca Nah, barakallahu fikum tulisan. Itu namanya ummi. Jadi ngartikannya antum bukan ibu itu. Paham ya? Naam. Alladhi yu'minu billahi yang mana nabi tersebut beriman kepada Allah wa kalimatihi dan juga kalimatnya. Wattabi'uh dan ikutilah dia la'allakum tahtadun semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa minha qaulu ta'ala di antara juga firman Allah Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, panutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wa minha qawlu ta'ala di antara juga ada firman Allah taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya akan timpa pada mereka suatu fitnah, ujian, bala, petaka atau ditimpa pada mereka adab yang pedih. Itu semuanya dalil menunjukkan wajibnya kita mengikuti siapa? Mengikuti jalannya Al-Mustafa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya juga adalah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi Demi zat yang jiwaku berada di tangannya la yasma' bi ahadun min hadil ummah tidaklah terdengar nah tidaklah mendengar tentang kenabianku salah seorang dari kalangan umatku ini Yahudiun wala Nasraniin tidak Yahudi tidak Nasrani maksudnya tidaklah ada orang yang mendengar tentang kenabianku tidak Yahudi tidak Nasrani dari kalangan umatku ini summa la yu'min kemudian orang tersebut tidak beriman bima ji'tu bih dengan apa yang aku aku bawa dengannya enggak beriman dengan syariat ini illa kana min ashabin nar kecuali dia termasuk penduduk neraka Ancamannya itu termasuk penduduk neraka. Wa minha qaulullah sallallahu di antaranya juga ada sabda Rasulullah sallallahu "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ini dalil sangat kuat sekali untuk ittiba. Semua perkara yang aku larang kepada kalian perkara tersebut maka hindarilah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi dan semua perkara yang aku perintahkan kepada kalian fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah, datangilah semampu kalian. Seperti itu. Waladilatu ala dzalika ashhar min an dan dalil-dalil mengenai hal tersebut sangat masyhur untuk disebutkan nambah aktsar min an dan sangat banyak untuk dibatasi. Nah, barakallahu fikum dalil mengenai hal tersebut sangat tambah banyak sekali untuk dibatasi sehingga tidak terbatas, banyak sekali dan juga apa barakallahu fikum sangat masyhur untuk disebutkan karena sudah terkenal. Wa qalu tariqatun nabi Ucapan beliau tariqatun nabi, jalannya nabi, yashmal mencakup tariqatahu al-aqdiyah. Jalan atau prinsip beliau yang sifatnya aqdiyah, yaitu sifatnya adalah keyakinan. Wa tariqatahu al-qauliyah dan juga jalan beliau prinsip beliau yang sifatnya adalah ucapan. Wa tariqatahu al-fi'liyah dan juga jalan beliau yang sifatnya fi'liyah perbuatan. Wa kullu ma tu'bad bihi wa kullu ma ta'abbada bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka semua perkara yang Rasulullah itu menjadikan apa? Untuk ibadah Rabbnya, taat bihi Nabi, semua perkara yang Rasulullah itu beribadah dengannya kepada Rabbnya, Rabbah fa innahu maka disyariatkan lana untuk kita an nattabi'ahu untuk mengikutinya fi pada perkara tersebut. Ima ala sabil wujub, imma pengikutan sifatnya wajib, Awal ala sabil istihbab atau dalam bentuk istihbab itu sunnah. Nah hasbal adillah al-waridah sesuai dengan dalil yang datang fi dalam masalah tersebut. Paham ya? Seperti itu enam. Wan nabi sedangkan nabi siapa itu nabi? Na barakallahu fikum man nabi huwa man au man uhiya ilaihi bisyar'in. Perhatikan tuh nabi, definisi nabi biar tahu siapa itu nabi, apa itu definisinya. Wan Nabi huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat. Wasumian nabiyyu, nabiyan dan seorang nabi dikatakan nabi Nah barakallahu fikum. Nah seorang nabi dikatakan nabi li'annahu munba'un wa munbi'un. Dikarenakan dia munba'un. Munba'un itu apa? Munba'un itu dikabari, munbi'un dan mengkabari. Munba'un dikabari dengan wahyu, munbi'un menyampaikan wahyu. Faham belum? Bedanya munba' dan munbi'. Munba' itu maksudnya dikabari, dikabari dengan wahyu, munbi' nah barakallahu fikum mengkabari. Paham ya? Munbi itu mengkabarkan, mengkabarkan wahyu, mengajarkan dakwah. Maka itu namun munbi al-munba itu dikabari. munba munba'un min qibalillah. Maka beliau munba yaitu orang yang dikabari dari sisi Allah taala dikabari dengan apa? Dikabari dengan wahyu. Wa min wa munbi'un 'anillah dan orang yang munbi menyampaikan mengkabarkan dari Allah taala menyampaikan apa? Wahyu. Nah, muballighun anhu menyampaikan darinya. Paham bedanya munba dan munbi? Kalau munba itu dari Allah taala Nah, barakallahu fikum mengkabarkan kepada Rasulullah melalui wahyu namanya mun, munba namanya. Nah, beliau munbi, munba dan munbi. Munbi itu menyampaikan, beliau menyampaikan wahyu itu bukan? Menyampaikan wahyu dari siapa? Wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Munba dikabari. Dikabari dari dari mana? Dari Allah taala itu wahyu juga. Naam. Jadi munba dan munbi. Kita lihat sini fahuwa munba'un min qibalillahi wa munbi'un 'anillah ta'ala muballighun anhu wa hadha ahadul adillah allati yahsul biha at-taklif ini termasuk salah satu dalil yang dengannya apa terjadi pembebanan ini yakni pembebanan apa sunnatun nabi sallallahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mahum insyaallah ya Nah barakallahu fikum dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah jelas sekali tentang wajibnya kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mungkin ada yang belum sebutkan yang sangat nampak dan menonjol dan juga sering antum hafalkan apa itu wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu sering muncul itu. Dan semua yang datang di bawah Rasulullah maka ambillah dan semua yang Rasulullah larang darinya maka tinggalkanlah. Itu dalil nas mengenai apa? Wajibnya ittiba yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu Fikum. wajib ittiba itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini. Qauluhu wa khudh bi qaulir rasyidin al khulafa dan ambillah ucapan para khulafa rasyidin. Ingat-ingat ya, mengambil ucapan para khulafa rasyidin, mengambil pendapat para khulafa rasyidin, para sahabat itu kalau tidak berseberangan dengan dalil. Paham belum? Kalau sahabat tersebut istihadnya keliru, berseberangan dengan dalil kita tidak wajib mengikutinya. Banyak kan istihad sahabat yang keliru, diantaranya ada dua kali ketika hari Jumat, satu. Kemudian di antaranya istihad apa? Kalau jenggot sudah sampai satu genggam boleh terapikan. Paham ya? Ada istihad-istihad yang lain. Itu kita katakan istihad yang berseberangan dengan Rasulullah SAW. Maka kita lebih memilih siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalilnya kuat dan akurat. Apa dalilnya? Wa khairul huda huda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk sahabat atau petunjuk Rasulullah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada pintu di situ untuk berdebat. Wahana milih istihadnya sahabat. Lah kenapa enggak milih enggak milih Rasulullah? Wahana dalam masalah ini nang ikutin istihadnya Utsman Affan. Lah kenapa enggak ngikutin Rasulullah? Orang kan berpikir gitu loh. Kalau dia tuh jernih, normal, tidak tertaburi syubhat, dia akan memilih Rasulullah gitu loh. Ya enggak? Ana dalam masalah jenggot ana milih pendapatnya istihadnya Ibnu Umar aja lah atau istihadnya yang lainnya yang katanya satu jenggot atau satu genggam boleh dirapikan katanya. Istihad yang batil, istihad yang keliru. Nah, ahlu istihad mendapatkan pahala istihadnya. Kalau kita Ketika disodorkan seperti itu milih yang benar atau milih yang keliru Abdul Aziz? Milih yang benar, ikutilah Rasulullah. Qasus syawarat ba'arhulliha. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Jadi jangan sampai cuma alasannya istiah sahabat kok ini kok masa kita enggak boleh ikutin sahabat. Nah, kita katakan sini. Kata beliau wafil awal kal walzam tariqatan nabi. Di awal beliau mengatakan wajib bagimu mengikuti jalannya nabi. Li'anna Nabi sallallahu qawlahu hujjah wa fi'luhu hujjah. Allah. Dikarenakan Rasulullah SAW itu ucapannya itu hujah, ucapannya itu argumen dalil. Wa fi'lahu hujah dan perbuatan juga hujah Amal khulafa, ada pun khulafa ar-rasyidun, pemimpin-pemimpin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, faqila inna qaulahum hujah Ada yang mengatakan ucapannya mereka itu hujah juga. Wa la hujah hujah. Perbuatannya bukan hujah ucapannya hujah Faham ini ya? Ada yang mengatakan para sahabat ucapannya itu hujah, perbuatannya bukan hujah. Li'anna fi'lahum ghairu ma'sum karena perbuatan sahabat tidak maksum, sedangkan perbuatan Rasulullah maksum, maksum terjaga dari kesalahan. Paham ya? intinya semua manusia selain nabi dan rasul itu tidak maksum dari kekeliruan. Paham ya? Nah, kalau ada ucapan para sahabat itu masih mending ucapan. Kalau perbuatan paham ya? Perbuatan ini yang tidak maksum. Kita lihat faqad yan sauna sunnah fala yutabbiquna. Bisa jadi sahabat itu ada yang mereka melupakan sunnah kemudian tidak menerapkannya. Wa qad yutabbiqunaha 'ala al-wajhi alladhi lam tarid 'alaihi bita'wil. Atau terkadang para sahabat menerapkan ya, menerapkan as-sunnah tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang datang dari hadis atau dalam as-sunnah bita'wil karena mungkin istihadnya atau yang semisalnya aghar dzalik atau yang selain itu. Walakin alladhi yadhhar anna qaulal ar rasyidin wa fi'luhum yu'tabaru hujjah. Akan tapi pendapat yang nampak yang rajih menurut kami menurut Syekh Muhammad alaihi wasallam bahwasanya ucapan para khulafa rasyidin, ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa fi'lahum dan perbuatan mereka yuk yu'tabaru hujjah, dianggap sebagai hujjah. Tapi ingat, patokannya jadi hujjah kapan? Kalau tidak berseberangan dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alaihi fal murad maka berdasarkan penjelasan tersebut fal murad biqaulil khulafa ma dhahabu ilaih. Yang diinginkan dengan ucapan para khulafa apa maksudnya? pendapat-pendapat yang mereka berpendapat padanya. Madzhabu ilahi bukan pergi itu ya. Maksudnya adalah semua perkara yang zahabu ilahi yang mereka berpendapat. Paham belum? Nah, jadi kesimpulannya kalau beliau menguatkan itu. Sawa'un dhahabu ilaihi bil qaul aw bil fi'il. Baik mereka berpendapat apa? Berpendapat dengan suatu ucapan atau dengan perbuatan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Maksudnya bagaimana? Diperintahkan sini berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Sunnahnya artinya tarifah jalan. Amlum. Jalannya Nabi dan jalannya segenap para sahabat di dalam apa? Meniti jejaknya Nabi. Meniti jejaknya apa? jalannya Rasulullah SAW. Berarti kalau seandainya kalau ada istihad dari sahabat yang keliru, jangan diikuti. Jangan alasannya itu kan istilah sahabat, jangan. Itu keliru. Paham ya? Tapi harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sunnah hiya tariqah ya kan? As-sunnah hiya tariqah. Sunnah itu ada tariqah jalan, metode. Paham ya? Husain, ya, sunnah itu artinya tariqah gitu ya. Wa tashmal al-qaul wal fi'l. Yang namanya jalan, tariqah, metode itu mencakup apa? ucapan dan perbuatan. Wal murad bil khulafa ar-rasyidin al-khulafa al-arba'ah yang diinginkan oleh khulafa rasyidin adalah adalah apa? Pemimpin yang empat itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Wa khassu bidzalik. Dan mereka mengkhususkan dengan itu li'anna khairahum la yastahiq hadzal wasf. Karena selain empat ini tidak berhak mendapatkan sifat seperti ini. Fa innal khulafa al-arba'ah muttafaqun ala annahum khulafa rasyidun radhiyallahu anhum. Dikarenakan empat khalifah tersebut itu sudah disepakati bahwasanya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin rasyidun. Pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan apa? arahan, yang bisa memberikan bimbingan. Paham ya? Fahaula'i idza idza ajma'u 'ala syai'in qawlu hujjah. Maka mereka empat ini, perhatikan baik-baik, empat khalifah ini apabila sepakat ijma' atas suatu perkara maka ucapan mereka hujjah bila syak tanpa diragukan lagi. Paham belum? Nah, oleh karena itu kalau salah satu di antara mereka taruhlah Nah, barakallahu fikum Utsman bin Affan beristihad adzan dua kali ketika Jumat. Ternyata kok Abu Bakar, Umar, Ali kok menyelisih, berarti bukan hujah. Belum. Nah, karena yang sahih kan cuma sekali aja adzannya. Kemudian kalau seandainya ada sahabat yang lain beristihad kalau apa? Kalau na barakallahu fikum, kalau misalkan apa? Misalkan jenggot kalau sudah sampai satu genggam boleh dirapikan misalkan. Itu kita katakan apa? Keliru. Karena keliru berseberangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum misal? Ewa, ya, perhatikan baik-baik kita lihat sini. Wa idan farada ahaduhum min ghairi mukhalif. Kalau seandainya salah satu empat tadi itu menyendiri, infarada menyendiri, apabila salah satu dan mereka menyendiri min ghairi mukhalif tanpa ada yang menyelisih, faqul hujjah, ucapannya hujjah. Tapi ingat, kalau ada yang menyelisih berarti bukan hujjah. Seperti istihadnya Utsman bin Affan adzan ah, dua kali ketika Jumat bukan hujah Kenapa? Karena khulafa rasyidun yang lainnya menyelisih. Paham belum? Nah, bahkan Ibnu Umar pun mengatakan apa? Ibnu Umar walaupun bukan khulafa tapi mengatakan apa? Adzan tersebut, adzan pertama pada hari Jumat tersebut adalah bid'ah. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga jangan diikutin istihad yang keliru. Nah, istihad yang keliru jangan diikutin. Ikutilah istihad yang benar. Nah, kita lihat sini. La siyama Abu Bakar wa Umar, terlebih-lebih lagi kalau Abu Bakar dan Umar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa alaihima, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menetapkan untuk keduanya, waqal, seraya berkata di simak baik-baik kitabnya itu ya, waqal iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah titilah petunjuknya. Ha? Ikutilah, jadikan suri tauladan dengan dua orang setelahku siapa itu Abu Bakar dan Umar. Ini nas khusus ini ya, Abu Bakar dan Umar. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Naam. Wa qala in yuti'u Abu Bakar wa Umar Naam barakallahu fikum yarsudu. Maksudnya apa? Kalau kalian atau kalau mereka, jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka mendapatkan apa? bimbingan atau petunjuk. Wa qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin mahdiyyin ba'di. Dan juga sabda Rasulullah yang umum, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan apa? yang mereka diberikan petunjuk min ba'di setelahku. Wa awwalu man yadkhul fihim wa aulahum al-khulafal arba'ah yang paling pertama kali masuk dalam situ, paham ya? Dan yang paling aulanya dari khulafal arba'ah. Lakin qaulahum hujjah bisyartin perhatikan ini. Tapi ucapan mereka semua itu hujjah, perhatikan ini ya. Akan tapi ucapan mereka dikatakan hujjah bisyartin dengan syarat alla yu'aridahu nas. Syaratnya ini, Ucapan mereka dikatakan hujah, syaratnya apa tadi? Tidak bertentangan dengan dalil. Maksud dalil artinya. Faham belum? Syaratnya itu syaratnya. Syaratnya ucapan mereka adalah hujah apabila apa? Tidak berseberangan dengan dalil. Tidak berseberangan dengan dalil. Berarti kalau berseberangan dengan dalil tidak dikatakan hujah. Fainna na'am fa'in in arada kalau ucapan tersebut berseberangan dengan nas atau dalil, wajib al akhdu bin nas Wajib untuk mengambil dalil. Ingat-ingat. Ini ingat-ingat ini ya, jangan bermudah-mudahan anak ikutin istihadnya sahabat kok. Lah berseberangan dengan dalil atau tidak? Iya, ya udah tinggalkan. Ikuti dalil. Paham ya? Nah, masalah berjenggot. Nah, barakallahu fikum, masalah berjenggot itu kan antum lihat orang roja, pengikut TV roja itu atau Yufit TV atau orang-orang Hizbiyun lah. Mereka kebanyakan jenggotnya itu bentuknya Masya Allah. Ada yang kota, ada yang kadang dirapikan karena mereka apa? Katanya kita ngikutin istihadnya sahabat. Kita katakan kenapa kalau ngikutin Rasulullah kan aneh kan? Seharusnya kalau mereka berpikir yang diikutin siapa? Sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW. Karena apa? Pendapat sahabat tersebut berseberangan dengan dalil. Mana dalilnya? Rasulullah perintahkan untuk mencukur kumis, memanjangkan apa? Jenggot kok malah dikurangi sama dia. Kalau nggak percaya lihat aja orang-orang yang penggemar TV Roja itu. Paham ya? Orang suruniun atau orang yang mereka permudah-mudahan. Eh, celana gaul enggak masalah, penting enggak isbal katanya. Akhirnya celananya metet, yang atas lebar, bawah kempit ada kolornya itu. Paham ya? Kemudian sudah enggak pakai sarung, eh, petinya nasional lagi. Allah musta'an. Yang akhwatnya juga sama. Enggak masalah warna-warni yang penting bercadar katanya. Ya wis, rusak semuanya. Paham ya? Ahlus tidak seperti itu ya tidak bermudah-mudahan. Ahlu sunnah tetap mencari sirwal yang longgar, luas, lebar, tidak apa? Tidak ketat, kemudian disempurnakan dengan izar itu sarung, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan akhwat carikan pakaian yang bagaimana? Luas, lebar, longgar, warnanya yang gelap, mau hitam pekat ataupun coklat tua, biru tua tidak masalah. Adapun warna-warni seperti pelangi hindari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang jauhkan dari fitnah bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Kalau nggak percaya lihat aja antum antum mungkin kalau di sini nggak ngelihat ya. kalau di luar sana di pondok-pondok mereka mungkin nggak sengaja lewat itu wah warna-warni itu ya ada yang merah putih wah seragam merah putih kemudian putih biru macam-macam Paham ya? Intinya bercadar atau mereka. Kita katakan itu bukan intinya. Intinya masih menimbulkan fitnah atau tidak. Paham ya? Tapi kalau warnanya gelap, hitam, siapa yang mau goda sudah? Siapa yang lirik-lirik yang hitam-hitam? Tapi orang-orang identiknya itu kan melihat sesuatu yang warnanya menarik itu loh. Eh? Handolah? Antum tertarik nggak melihat sesuatu warnanya yang warnanya pink, hijau muda, tertarik nggak antum? Eh? Normal berarti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena biasanya orang tertipu, terfitnah dengan nomor-nomor seperti itu. Tapi kalau apa gelap, biru tua, coklat tua, hitam itu jarang sekali orang tertarik dalam artian untuk melihat tertawa eh, menarik perhatian. Tapi kalau warna-warni jelas sudah enggak usah banyak bicara panjang lebar jelas itu. Hindari barakallahu fikum terutama di keluarga kita, baik anak kita atau istri kita atau keluarga kita yang lainnya yang sudah ber pakaian syar'i. Warna-warni dihindari kecuali pakai dalam rumah mau warna pelangi pun silahkan. Paham ya? Nah, dalam rumah ya. Adapun di luar upayakan mencari warna yang gelap tadi itu. Jangan bermudah-mudahan dengan fatwa ulama, jangan bermudah-mudahan dengan istihad sahabat, tapi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat berikutnya. Li'anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam damatun dikarenakan sunnah Rasulullah SAW itu lebih didahulukan walihata kawal alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa wajib atas kalian mengikuti sunnahku sunnah Rasulullah dulu ya baru jalannya para khulafa rasyidin di dalam memahami sunnah beliau wala yumkin an yuhtajja biqauli ahadin ala qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam mahma kanal al-amr tidak mungkin paham ya tidak mungkin ucapan seorang pun dijadikan hujjah melebihi ucapan Rasulullah SAW mahma kanal al-amr bagaimanapun keadaannya, nggak mungkin. Tetap ucapan Rasulullah lebih kuat. Tetap itu ya. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan ucapan-ucapan yang nanti bumbui dengan apa syubhat atau racun-racun yang sumbernya dari apa? Kalam ahlul bid'ah wa dhalal. Hati-hati. Naam. Wala yuhtaj bi fi'li ahadin dan tidak ada perbuatan seorang pun yang jadikan hujjah ala qauli melebihi atau di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nomor satu Laqad dalla man taraka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Imam Syafi'i mengatakan, laqad dalla man taraka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu, jangan sampai na barakallahu fikum kemasukan pada diri diri subhat dari ahlul bidah wad Naam. Wa dengan sebab ini Naam tu'raf atau ta'rif dha'fa qawli man yaqul ulama. Dengan penjelasan ini kamu tahu dha'fa lemahnya qaul ucapan man yaqul orang yang mengatakan minal ulama dari kalangan ulama innahu yajuzu an ya'khudha al-insan min lihyatihi mazada anil qabdah ini. Allah musta'an sebutan sini. Mereka bingung gagal paham ya orang-orang orang-orang hisbiun itu. Allah musta'an. Oleh karena ini kata beliau, engkau akan tahu lemahnya ucapan yang mengatakan dari kalangan ulama bahwasanya bolehnya mengambil seorang mengambil jenggotnya kalau melebihi satu genggam. Kopdok. Ini wah ini lebih. Nah, cukur. Boleh kata mereka. Allah mustahil lemah batil pendapatnya ya. Hati-hati jangan tertipu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Livi Ibn Ibnu Umar karena sebabnya perbuatan Ibnu Umar berarti istihadnya Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat benar kita muliakan, kita enggak mengejek beliau. Paham ya? Cuman istihad yang keliru tinggalkan. Beliau ahlu istihad dapat berapa? Satu pahala karena keliru. Kita yang bukan ahlu istihad mengikuti yang mana? Mengikuti yang benar atau ikut-ikutan yang istihad? Mengikuti yang benar. Langsung ke pusatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ini contohnya bagus sekali ini. Ini sebenarnya bantah mereka, kata enggak sadar mereka ya. Fa innahu kana idza hajja akhadha min lihyatihi ma zada 'an qabdah ini. Ini pun haji rapatnya. Dahulu beliau ketika haji, itu beliau mengambil enam sebagian jenggotnya kalau melebihi satu genggam. Tapi istiadat yang keliru ini ya, mau haji atau umrah atau yang lainnya enggak perlu. Panjang sampai satu sampai pusar pun enggak masalah. Enggak perlu dikurangi. Li an hadzal fi'la mukhalifun li hadyi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Penting ini? Dikarenakan perbuatan Ibnu Umar ini menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulih yaitu dalam ucapan beliau aful liha. Biarkanlah jenggot jenggot itu memanjang, peliharalah. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Ewa. Paham ya? Kita lihat sini. Disperintahkan untuk memelihara, memanjangkan Ewa, eh, fa innahu mutlaqun ghairu muqayyad, mutlak ini. Peliharalah panjangkanlah jenggotnya. Paham ya? Enggak ada istilah apa? Dikurangi. Memanjangkan, melihara, kata mereka melihara kan dirapikan katanya. Merapikannya bukan maksud dipotong, disisir. Dirapikan dan disisir bisa juga. Kalau dipotong itu bukan merapikan, mengurangi. Iya enggak? Nah, Allah musta'an hati-hati jangan sampai gagal fani ya. Eh, saksikan ada yang enggak percaya itu saksikan bagaimana al bid'ah wad dalal hizbiyun yang mereka apa? nah langsung mengambil istihad tanpa melihat keadaannya. Hatta wa in kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ahadur ruwati hadal hadis walaupun Ibnu Umar termasuk salah satu yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis apa tadi? Aful liha. Li'anna sahabiyya idza khalafa ma rawa fa inal ibrah bima rawa la bima ra'a. Dikarenakan sahabat itu apabila menyelisih apa yang dia riwayatkan, makanya dengan patokan itu adalah dengan apa yang dia riwayatkan bukan apa yang dia lihat. Paham ya? Bukan dengan apa yang dia berpendapat ya. Dia meriwayatkan hadis mengenai panjangkan jenggot. Tapi berpendapat mengenai apa? Berpendapat mengenai bolehnya mengurangi jenggot kalau apa? Satu genggam. Yang di kita yang kita ambil yang beliau riwayatkan atau yang beliau berpendapat tadi? Yang diriwayatkan. Seperti itu caranya. Wa amman ba'dahu minal khulafar rasyidin adapun yang setelah mereka setelah empat khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, falaisa qaulu hujjah maka ucapan mereka bukan hujjah. Ka Umar bin Abdul Aziz seperti Umar bin Abdul Aziz wa ma asbah dzalik dan yang semisal itu wa qala ba'dul ulama dan berkata sebagian ulama bal qaulum hujjah bahkan ucapan mereka hujjah li annal murada bil khulafa rasyidin dikarenakan yang diinginkan dengan khulafa rasyidin man khalafan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi yaitu orang jadi pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Setelah Rasulullah meninggal Orang yang datang setelah Rasulullah meninggal fi ummati dari kalangan umatnya ibadatan dalam keadaan ibadah wa na barakallahu fikum na'am wa khuluqan secara akhlak wa da'watan secara dakwah wa jihadan juga secara jihad. Secara jihad maksudnya ini semuanya dikatakan apa? Dikatakan khulafaur rasyidun yang setelah beliau dalam keadaan apa? Menjadi pemimpin. Walakin alladhi yadhhar annahu la yukhat illa biqaulil khulafa rasyidin al-arba'ah faqat. Akan tapi pendapat yang dikuatkan beliau di sini tidak diambil pendapat eh, nah dari para sahabat tersebut kecuali hanya empat pemimpin ini saja itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.